bukan timun menusuk. apa gimana iya boleh saja nggak apa nggak gugur karena masalah surat bahas boleh nah ini masalahnya jadi ambil anak angkat boleh saja cuma masalahnya nanti kalau sudah besar balik ini ada urusan sudah lantas anak angkat tidak bisa mewaris karena bukan golongan ahli warisnya ini karena orang lain nah, andai kata anak angkat perempuan tadi mau dikawinkan bapak angkat tidak berhak mawal ini mawali menjadi wali ya jadi tetap orang lain tetap bukan mahar maharin dan anak angkat tetap bin bapaknya asli tidak boleh bin bapak angkat harus diberitahu kami anaknya Am itu A, ya, A. Ini angkat B, ya. sudah selesai. Sebab kalau orang itu mengakui pada bukan bapaknya, sedang dia tahu itu dilaknatkan oleh Allah. Ada hal sahih, la'anallahu manin tasaba ila ghairi abihi. Dilaknatkan oleh Allah SWT barang siapa yang membangsakan dirinya kepada bukan bapaknya ada orang ini putranya atau anaknya Pak A diambil oleh Pak B kita tahu kami ini anaknya Pak A saya ambil lantas dia ini ngatakan saya ini Bill B padahal dia tahu Bill siapa Bill A ini tahu sengaja ini dilaknatkan oleh Allah Nah, mana-mana hadis yang ada ancaman laknat itu menandakan hukum haram kalau dilanggar. Dan haram besar, kasiro mengambil susu tidak nah, itu anak susun lain lagi anak su susun nah, itu jadi jadi anak susun jadi maharinya tidak batal wudhu yang tidak boleh pun kawin karena maharinya tapi tetap tidak bisa mewaris dan bapak susun tidak bisa mewal mewarisi tapi syaratnya umurnya anak belum um, 2 tahun dan kita menyusunya lima kali ke atas. Baris sedikit berapa? Lima, kali ke atas sudah. Ini nyusunya, menyusun sudah. Besok nanti menyusun lagi kali lima kali. Ya. Umurnya ya, ya pokok selama itu selama dalam masa dua tahun. Kalau sudah umurnya lebih dua tahun, walaupun ini nggak bisa bukan bukan balik dua tahun Loh, kalau anak sultan tadi, ya. kalau mengambilnya belum dua tahun, ya. umurnya belum dua tahun. Ya. Kalau tidak, tidak, tidak anak susun nggak boleh anak susun maka dari saya katakan anak susun itu kalau anak ini umurnya belum dua tahun nyusunya paling sedikit lima kali lima kali nah, jadi maharimnya tidak batal wudhu tidak boleh perkawinan ini jadi mahar cuma nggak bisa ini bapak angkatnya dan tidak bisa mewalimi. Tapi tidak batal. tidak batal. Ya tidak batal wudhu, tidak boleh kawin. Jadi maharim maharim. Anak susunya jadi mahar maharim. Mana mana nasabnya anak eh, bapak angkat bapak susuan anak susun iya jadi jadi apa maharimnya anak ini ya, tapi kan nyusunya sudah lebih dari dua tahun umurnya bisa bisa menjadi anak angkat ambil anak umur tiga tahun bisu soli walaupun benar soli bukan anak angkat bukan apa bukan asusan tidak jadi karena umurnya lebih apa tiga tahun sama dengan seorang suami justru istrinya bagaimana boleh nggak boleh undang boleh saja nggak apa-apa seorang suami nyusu esnya boleh halal ya ini halal boleh nggak apa tidak halal, walaupun sampai malam nyusu artinya ya. sekarang pertanyaan apa jadi anaknya pada nah ini masalah sekarang Dulu katanya ya Pak sampai sekarang anak. Isi oh, terus. Bagaimana? Nah, eh, tidak, tidak jadi anaknya. Kenapa? Umurnya lebih dua tahun. Karena umurnya sudah lebih dua tahun. Nah ini jadi masalah. Jadi halal, banyak air susu yang perempuan yang halal nggak apa-apa boleh nggak apa, apa tapi nggak sampai jadi anak karena umurnya sudah lebih lebih dua tahun ya nah ini lain masalah anak susun nah, sudah ada masalah lagi anak kualon mantu mantu kualon ya mantu kualon bagaimana mantu kualon mantu kualon ini bukan mahari mantu kualon itu bukan mahar ada orang punya anak tiri anak kualon ya setelah saya itu begini seorang laki-laki kawin pada orang perempuan umpamanya iya. orang perempuan ini sudah punya anak laki anggap punya anak lah laki sudah punya anak lah. bapak sama anak ini tadi namanya anak apa anak kualon anak kualon kawin perempuan ini laki-laki kawin sekawin yang dapat perempuan loh laki, -laki Ah, apa eh, istrinya istrinya anak kualon tadi istrinya sama bapak kualon ini batal wudhu dan bukan mahal tidak boleh juga bebas umpama umpama sekarang oleh oleh suaminya oleh anak angkat apa anak kualon dicerai atau mati ini oleh bapak kualon dikawin boleh nggak boleh, boleh saja Kenapa? Bukan apa apa orang lain maharim. Jadi mantu kualon, ya kan juga. Ini ada bukan maharim. Sudah saya tarik sekarang. Laki, orang laki-laki, orang laki-laki punya anak laki. Terus dia kawin perempuan lain. Anak laki sama perempuan ini namanya apa? Anak kualon ini kualon. Nah, ini kualon. Sudah. Sekarang ini anak umurnya dia kawin Nah, kalau kepada bapaknya sendiri ya anaknya. Jadi kalau perempuan ini adalah bukan mahal, lainnya. Kalau laki kalau dia sama perempuan ya perempuan bisa perempuan. Nah, jadi anak apa? menantu walon agar bukan mahal. Tapi anaknya itu maharnya anak walonnya. Anak walonnya kan anak walonnya maharim. Mantu walon. Iya, iya. masalahnya kan mantu waktu tentunya ya itulah mantu pahlawan kalau anak anak pahlawan mahari Hah? iya tentunya mantu jadi itu menjadi anak kuat anak pahlawan lo kalau dapat tukun pasti boleh sekali dong ya begini contohnya contohnya ini ada orang laki-laki orang laki-laki kawin perempuan janda janda itu punya anak ya anggap umurnya 35 begitu ini punya anak perempuan umur 18 tahun ya si laki-laki kawin ibunya janda itu kawin setelah dikawin angkah suka zawat suka sudah jadi jalan ya. waktu masuk belum tukul ya masih biasa masuk nampak anaknya putri itu saya <laughs> kok ibunya yang saya kawin kok nggak ada anaknya yang lebih cantik lebih muda kenapa kok ibunya sudah burung ibunya diburungkan akal ganti kali ini anaknya tadi boleh nggak boleh karena kau bela apa ini kalau balik pun boleh nah di sini ini ada masalahnya jadi masih ini masalah insya Allah masalah ini الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد امين امين امين اللهم اجرنا من ضرر اللهم اجرنا من ابتلاء وعافنا من ابتلاء اللهم اجرنا من عقوبه زكاها ومن أخلاق أطيبها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم اقنا الشر اللهم اقنا الشر الظالمين